Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ma ba'd. الله khair. Para jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Di bagian cerah ini kita Kembali Bertemu lagi dalam rangka Meneruskan majelis zikir majelis ilmu yang mana dengan ilmu ini seorang bisa mendapatkan petunjuk dan tentunya dengan bersungguh-sungguh seorang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu maka dialah yang berhak mendapatkan petunjuk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku niscaya akan kami beri petunjuk jalan kami Para ikhwah sekalian rahmani wa rahmatullah jami'an <clears throat> eh, Pembicaraan kita masih melanjutkan daripada hadis yang panjang dalam kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhi Rabai Tatimatul Khamsin yaitu kita masuk pada hadis yang kedua yang kita perlu sempurnakan kita masih ingat pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang al-iman pada hadis Jibril alaihissalam yang mana kisahnya adalah beliau datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menanyakan yang mana <clears throat> dalam rangka menghafalkan ilmu dasar-dasar agama Islam kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pertanyaan yang telah kita bahas adalah yang pertama adalah al-Islam sehingga kita membahas yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, al Islam, anda syada ilahi illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga telah bahas apa itu kalimat syahadat, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Adapun as-salat, zakat, wasaum, wal haj nanti insyaallah akan kita bahas pada hadis yang berikutnya yaitu hadis uh, Umar Bunia Islam al Hamsin. Selanjutnya kita pun telah membahas bahwasanya pilar-pilar keimanan, pilar-pilar keimanan. Ketika malaikat Jibril ditanya tentang bertanya tentang keimanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab rukun iman yang lima. Ya, rukun iman yang enam. Apa? Yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil khairihi wa <clears throat> kita telah membahas al iman billah uh, sedikit saya kupas kembali bahwasanya <clears throat> antara iman dengan Islam dulu pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan al iman dengan Islam uh, pembahasannya ini adalah pembahasan definisi apabila itu disatukan. Artinya masing-masing ada penyebutannya. Ya. Karena antara iman dengan Islam bisa jadi maknanya berbeda, bisa jadi itu adalah muradif atau padan kata. Biar nggak bingung. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, apa bedanya rukun iman dengan rukun Islam? Ya. Makanya dikatakan rukun ini adalah pilar-pilar ya, yang mana apa namanya? Apabila ditinggalkan maka tidak sah. Kalau itu iman adalah imannya. Maka dari itu antara Islam dengan iman penyebutannya dalam Al-Quran itu ketika disebutkan dua-duanya maka masing-masing berbeda. Tapi ketika disebutkan satu, ya, misalnya disebutkan Islam tok atau iman tok, maka maknanya masuk keduanya. Contohnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala e, eh, berseru ya yuhaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini bukan orang yang mempunyai keyakinan saja Rukun iman yang enam itu bukan Tetapi masuk juga mana Islam Orang yang telah bersyadat Orang yang telah mau sholat Orang zakat dan seterusnya ya. Tapi kalau itu digabungkan Artinya kedua-duanya muncul Maka mempunyai makna yang berbeda Ya Makna yang berbeda Islam itu mempunyai makna sendiri Iman itu mempunyai mana sendiri Ya Bedanya di mana? Kalau kedua-duanya muncul, Islam biasanya berbicara umurul zahir. Perkara-perkara yang nampak. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu nampak semua. Ya. Berbeda dengan iman. Iman perkara sendiri yaitu menitik beratkan pada umur doa apa bawatin umur umur apa perkara-perkara yang batin keyakinan ikrar dalam hati yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kutub, rasul dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi makanya pas sekali apabila Syekhul Islam mengatakan bahwasanya namanya ibadah ya, ibadahnya orang Islam. Maksudnya orang Islam ini masuk ke orang beriman, yaitu dengan definisi apa semuanya mencakup. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah apa? Segala nama yang mencakup ya, segala nama yang mencakup apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, minal aqwali daripada ucapan wal af'ali dan perbuatan al dhahirati yang nampak wal batinati dan yang tidak nampak. Semuanya itu kategori ibadah. Ya. Sebuah nama yang mencakup apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin dalam. Ini mencakup mana Islam maupun iman. Ya. Mana iman pun Islam. Baik. Itu sekedar untuk uh, mencerahkan apa yang iman kita mengulang kembali. Kemarin kita sudah berbicara tentang al iman billah. al iman billah. Ya. Yang mana di situ tersusun ada al bi wujudihi. Kita meyakini dengan wujudnya Allah, zat Allah ada. al bi rububiyatihi, Rububiyah Allah adalah mencakup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, yang menguasai dan yang mengatur. Itu iman kepada Allah juga termasuk Al-imanu bi uluhiyatihi dan al-imanu bi asma wa sifatihi dengan uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak tamtsil menyerupakan, tidak takyif menanyakan bagaimananya, tidak ta'til, tidak merubah, tidak takrif, tidak merubah maknanya. Ya, itu tentang kaidah-kaidah yang telah kita bacakan pada uh, pertemuan yang telah lalu. Adapun sekarang sedikit kita akan melanjutkan al-imanu bil malaikah wal kutub war rusul wal imanu bil qadar khairihi wa syarihi. Kita akan berusaha untuk selesaikan sisa rukun iman yang selanjutnya. Malaikat Jibril di samping Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman yang pilar-pilar keimanan ya, keimanan ini sehingga orang tersebut dianggap orang beriman diantaranya adalah iman kepada al-malaikah iman kepada al-malaikah yaitu apa hatinya benar-benar meyakini berikrarkan dengan hati bahwasanya malaikat ya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah dia beriman kepada wujudnya. Ya, kita yakin wujud malaikat itu ada. Karena sesuatu yang wujud itu belum tentu kelihatan ya, belum tentu kelihatan bisa jadi itu tidak terlihat zatnya wujudnya itu ada yang pertama iman wujudihi yang kedua kita mengimani dari apa yang kita tahu dari nama-nama malaikat tersebut ada nama-namanya Ya. Yang ketiga, kita juga mengimani tentang sifat-sifat malaikat. Tentang sifat-sifat malaikat. Yang selanjutnya kita juga mengamani tentang amal pekerjaan para malaikat. Ini empat hal yang harus kita imani tentang malaikat. Iman kepada wujudnya, wujudnya ada. Ya. Wujud ini dan ini kita harus yakin karena Rasulullah saw menyampaikannya dalam hadis yang sahih seperti contohnya satu hadis yang dilakukan oleh uh, sahabat Abi Hurairah. "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah ya telunal kita yatluna mayat ada yatadarasunahu barang siapa yang berkumpul di rumah dan di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca kitab ada yatadarasunahu dan membahasnya ya maka di akhir hadis ada bahwasanya malaikat itu bersama kita bersama orang yang bermajelis zikir ya bermajelis zikir wa khafatuhumul malaikat ridha bima Malaikat itu bersama kita ya. Orang yang bermajlis zikir, zikir dan itu hak. Dan juga wujud malaikat uh, <clears throat> yang mempunyai sifat misalnya malaikat Jibril Jadi malaikat Jibril mempunyai seratus sayap ya mempunyai seratus sayap ya dan dalam surat Al-Fatir juga disebutkan bahwasanya وجعل الملائكة رسلا matna wa thulatha wa ruba' Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan dia jadikan malaikat sebagai utusan ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana dia mempunyai sayap ada yang dua matna wa thulatha wa ruba ada yang tiga ada yang empat ini semua wujud malaikat dan itu hak ya, bagian daripada iman kepada al-ghaib karena iman al-ghaib ini ya apa namanya merupakan bagian daripada tanda-tanda keislaman seseorang dengan malaikat dengan wujudnya dengan nama-namanya sesuai yang kita kenal tentunya kalau tidak kenal semua secara global kita mengimaninya karena malaikat ada yang namanya diterangkan dalam kitab sunnah ada yang tidak ada yang tidak ya malaikat misalnya malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat penjaga hujan malaikat penjaga neraka malaikat rahmah dan lain sebagainya dan itu hak ada nama-namanya Ya, seperti penjaga neraka dalam satu hadis yuk bi jahannam yawma idzin la sab'una alfun zamamin. Di neraka jahanam itu didatangkan ya, di neraka jahanam didatangkan ada 70 ribu apa namanya zamamin. Ya, 70 ribu pasukan ataupun pemimpin. Ma'akul zimamin sab'una alfa malak. Setiap satu pemimpin tersebut ada 70 ribu malaikat ya 70 ribu malaikat ngapain dia kerjanya ya jurunah menggiring orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka dan juga eh, ada juga malaikat yang dia selalu menjaga manusia pada kedua pundaknya. Ya. Seperti dalam surat Al-Hadid atau surat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu malaikat itu ladaihi raqidun atid. Di sisi manusia itu ada dua malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. Amalan yang baik kita dicatat Amalan yang buruk kita pun dicatat dan nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman kiamat amalan-amalan kita semua. Dan ini adalah kerjaan malaikat. Ada juga malaikat apa namanya yang e, menjaga atau menanyakan alam kubur. Ada juga malaikatul maut. Ya, malaikatul maut molalah apakah namanya Israfil para ulama mengatakan e, eh, ismul Israfil pada hadis yang menyatakan bahwa dhaif yang benar adalah malaikatul maut malaikat pencabut nyawa ada malaikat yang di alam barzah ya menanyakan tiga hal man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka wa man rabbuka wa man nabiyuka siapa Tuhanmu siapa apa agamamu dan siapa nabimu dan seterusnya daripada malaikat-malaikat yang perlu diimani. Walaupun kita belum mengenalnya secara global kita mengenali saya yakin malaikat itu ada ya, malaikat itu ada. Ya. Yang penjaga hujan juga ada. Dan ada malaikat yang nanti kita pelajari pada hari selanjutnya ada yang meniupkan ruh. Meniupkan ruh kepada janin. Ada malaikat penjaga surga. Ada malaikat dan lain-lainnya. Banyak sekali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malaikat itu di Baitul Ma'mur senantiasa bersujud kepada Allah. Ada malaikat yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya nanti kita ketika uh, membaca kitab uh, eh, Muhtasar Ma'arijul eh, Qabul di situ banyak disebutkan secara rinci para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mana wajib kita imani semua. Ya. Dan kita mewajib mengimani semuanya. Dan kita juga mengimani malaikat dengan yang menjadi kerjaan mereka seperti tadi. Penjaga neraka, mencatat amal, ya. Menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Terus menyiksa manusia di alam kubur, menyiksa, nyeret manusia ketika nanti dia umil mahsyar. Itu semuanya kerjaan malaikat semuanya. Yang mana <clears throat> ini semuanya kita wajib imani dan kita yakin. Nah, kita imani dan kita yakin. Tentunya kita mengimani dengan sesuai apa yang dinamakan atau yang dinamai malaikat-malaikat tersebut dengan apa yang dinamakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan malaikat ini tidak terhitung banyaknya. Ya. Tidak terhitung banyaknya. Bahkan di Baitul Ma'mur tercatat ada 50 ribu malaikat yang dia datang ke sana dan sholat kemudian dia keluar dari sana dan tidak kembali lagi setiap hari seperti itu saking banyaknya malaikat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mana amalan mereka telah disisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Dan beriman kepada malaikat ini ya, ada orang kadang menanyakan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha perkasa. Kenapa dia masih membutuhkan malaikat? Ada yang menampilkan seperti ini, bahwasanya ini menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya orang yang seperti ini adalah cara berpikirnya kebalik. Justru dengan adanya malaikat ini bukan menafikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada malaikat pencatat amal. Bukan Allah Subhanahu wa taala atau kita nafikan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu amal orang tersebut. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak dibantu oleh malaikat, Allah pun mampu. Ini hanyalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan ribuan daripada pembantu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka apa namanya? menutupi atau di sana ada kekurangan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segi kemampuan. Karena sifat Allah sudah jelas berbeda dengan manusia. Mungkin kalau manusia punya uang banyak, uang bantu, karena semua urusan tidak bisa ditangani sendiri. ada yang supirnya, ada yang pembantunya, ada yang membantu ini, yang kerja di sana, semua itu kan itu pun ya oleh manusia masih dianggap hebat dengan segala keterbatasannya. Karena dia tidak ada karyawan, tidak ada pembantu pun nggak akan jalan perusahaan perusahaannya misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat bukan untuk menunjukkan kekurangan malaikat tapi justru menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menciptakan malaikat. Allah sendiri yang menyuruh dan Allah sendiri yang menentukan kalau malaikat itulah yang Allah ma amaruhum wa ifaluna ma Marum, Tidak pernah bermaksiat. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini iman kepada malaikat. Kita wajib membenarkan adanya malaikat secara nyata baik wujudnya, baik namanya, baik pekerjaannya. Ini semua e, merupakan pilar-pilar daripada keimanan yang wajib kita iman. Dan beriman kepada malaikat pun Apabila kita renungi di sana banyak sekali hikmah-hikmah yang banyak ketika beriman kepada malaikat. Ya. yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Jadi ya, antaranya juga hikmahnya adalah Ketika kita beriman kepada malaikat dan kita mengimani ada zat ataupun sesuatu yang senantiasa mencatat amalan kita setiap hari, ya, ini akan memacu kita untuk senantiasa muraqabah ilallah taala. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa di, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah beriman kepada malaikat. Kita juga selalu berhati-hati bahwasanya masa depan kita kalau masa depan dunia yang kita hadapi adalah paling berhadapan dengan manusia. Tapi kalau masa depan akhirat, masa depan alam kubur, ya, yang semua kita itu pasti menjalannya, yang semua kita itu ditanya oleh malaikat tentang agamanya, tentang nabinya, tentang apa namanya e, Tuhannya, Robnya itu akan kita hadapi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tiga ini, ya, dan dia dalam hadis semuanya mengatakan ha, ha, ha, tidak bisa menjawabnya, maka di sini saatnya malaikat akan memukul kita. Ya. Al-Ya'udzubillah Kita akan merasakan ini Dan malaikat yang mencabut kematian, kita pun akan menghadapinya. Tidak ada yang luput dari kita. Malaikat akan mencabut nyawa kita. Ya. Mata dari nafsu bi ayyi ardin tamut. Wa mata terkenal mata dari nafsu mata dari nafsu bi ardin tamut. Tidak ada yang tahu malaikat itu datang kapan itu kita menjadi motivasi kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita apa namanya menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna beriman kepada malaikat secara global. Ya. Yang selanjutnya adalah beriman e, bil kitab al-kutub. Iman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wal imanu bil kutubi at-tasdiqu wa iqraru bi kulli kitabin anzalahu Allah ala rasuli min rusulihi. Wa antaqada annaha haqqun wa annaha munazzalatun wa annaha munazzalatun ghairu mahluqatin. Nah. Iman kepada kitab yang selanjutnya merupakan pilar-pilar keimanan seorang Islam Maksudnya di sini adalah membenarkan dan hatinya mengikrarkan terhadap semua kitab-kitab. Ya. Kitab-kitab apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul di antara rasul-rasulnya. Ya Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi apa namanya? E, Ibrahim ya. Ada kitab Suhufi Ibrahim. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Dan itu wajib kita iman. Dan ini semua dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menurunkan sendiri kitab tersebut. Ya. Dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sendiri yang menurunkan kitab tersebut. Ringkasan yang dijawab oleh malaikat Jibril, ya, itu semuanya ada keterangannya dalam Al-Qur'an. Makanya malaikat Jibril ini mengajarkan hanya pilarnya saja. Semua yang ada digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa taqadana haqqun dan kita yakin bahwasanya itu adalah benar adanya. Bagian daripada iman kepada yang gaib. Ya, termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Yang terpenting lagi annaha munazalun ghairu mahluqatin Ini min aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Alkitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk Allah. Ya, ingat. Bukan makhluk Allah. Alkitab isinya adalah kalamullah. Al-Qur'an, Zabur, Taurat semuanya adalah kalamullah. Allah punya sifat kalam, berbicara. Ya, berbicara. Kalamullah yang tertulis ini akidah sunnah wal Jamaah. Kalam Allah. Ya. Wa anna mustamilatul alama fihi sa'adatun min man unzilat ilaihim. Dan di sana dalam kitab tersebut siapa yang apa mencakup terhadap orang yang mendapatkan kebahagiaan apa saadah kebahagiaan man unzilat ilaihim dari siapa saja orang yang diturunkan kepada dia. Artinya, ketika turunnya Alkitab, ya, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan membahagiakan manusia di saat itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah kepadanya bukan cuma menciptakan terus dibiarkan. Ya. Bukan tidak ada bimbingan tapi ada pembimbing dari manusia yaitu para rasul. Yang mana rasul itu manusia biasa dan terbatas, maka kelanjutan bimbingan Allah Subhanahu wa taala tetap adanya Alkitab. Alkitab, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila rasul terputus dinaikannya para rasul dimatikan para rasul maka Alkitab senantiasa ada di bumi untuk menuntun para manusia ya. menuntun para manusia Waman arada anha khaba wa khasara barang siapa menolak dari Alkitab khaba wa khasara maka dia orang yang rugi dan orang yang bangkrut Itulah Alkitab. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam eh, semuanya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala belum turunkannya rasul sehingga diturunkan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam sampai ditenggelamkan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal tersisa orang yang ada di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan keturunannya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diutusnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ada suhuf, suhuf Ibrahim. Ada lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim mempunyai keturunan para nabi. Keturunan para para nabi. <clears throat> Ini kita yakin ya kita yakini yang mana e, di sana ada kitab min hadzal kitab masumnya fil Quran ada juga kitab yang dinamakan dan Al-Quran seperti Zabur, Taurat, Alkitab ya wa halam yusam di antara pula ada kitab-kitab yang tidak dinamai oleh Allah oleh Al-Quran ya kalau Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa itu ada namanya semua Wa ataina Dawuda Zabura itu termasuk ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan Alkitab kepada manusia ini. Ya. Itu dan yang perlu kita ketahui ya bahwasanya kitab itu <clears throat> ya antara Al-Qur'an, kitab yang terakhir yang menjadi penutup apa namanya e, ajaran e, syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an itu bisa dibedakan dengan e, kitab-kitab yang sebelumnya ya kitab-kitab yang sebelumnya ya. di antara perbedaan yang jelas adalah Al-Quran merupakan mujizat yang al-khalidah ya. mukjizat yang kekal mujizat yang kekal beda dengan Taurat Injil adalah mukjizat tapi sampai semasa apa namanya tertentu ya sampai semasa tertentu dari mana kita lihat kalau kita perbandingkan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya kita lihat Ya, sampai sekarang satu huruf pun ya tidak ada perubahan daripada Al-Qur'an. Dijaga keontetikannya. Periwayatannya semuanya mutawatir Al-Qur'an. Kalau kita bicara masalah khobar, ya khobar mutawatir itulah khobar yang tidak mungkin ada kedustaan, yang mencakup di sana riwayat orang banyak, yang tidak mungkin berdusta dan khobarnya lah hissi Kabarnya mutawatir. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Berjalannya waktu mereka punya perubahan. Ya, banyak perubahan. Kitab yang di daerah ini, Injil di daerah ini dengan Injilnya daerah sana berbeda. Dan selanjutnya, mereka pasti mulai usang dan mengalami perubahan menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki hawa nafsu oleh apa namanya rahib-rahib mereka. Berbeda dengan Al-Qur'an. Salah satu yang jelas sekali zaman sekarang Al-Quran itu mudah dihafal oleh orang mana saja. Ini ajaibnya Al-Quran. Ya. Orang Arab sendiri banyak hafid Al-Quran. Orang non Arab, orang Jawa, orang semuanya yang mudah dihafal untuk semua kalangan. Ya, semua kalangan. Kalau Injil, saya belum pernah dengar kalau ada pengikut setia Injil mereka hafal Injil. Enggak ada. Belum pernah temukan Ini min mukjizatil Quran. Al-mujizah khalidah fiha. Yang kekal. Ya, nanti sampai hari hari kiamat tetap ada. Ini Al-Qur'an. Ya. Di antaranya adalah keselamatan dari takrif. Keselamatan dari perubahan tadi. Terus juga munajiman mufarraqan. Ya, Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur berangsur dan zila berangsur-angsur ya. jadi turunnya Al-Quran ya. ya unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa minal huda itu ya ayatnya kita perlu ketahui turunnya Al-Qur'an itu ada dua kali kalau turunnya dari Lauhul Mahfuz, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu turunnya ya apa namanya langsung berupa Al-Qur'an. Tapi turunnya dari langit dunia menuju ke Nabi Muhammad itu tanzila berangsur-angsur. Berangsur-angsur sesuai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya turunnya sekali turun di Taurat. Ya. Turunkan turun kepada Nabi Musa alaihi assalam. Tapi kalau Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan uh, kadar ataupun prosesi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. itulah diantara eh, sedikit tentang bagaimana kita mengimani Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-iman bir Rasul, Al-iman al bir Rasul. Ya. Iman kepada rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa ini merupakan pilar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala iman para utusan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan dari kalangan manusia, manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Wal imanu bir rusuli at-tasdiq wal iqraru bi anna Allah astafa min al-basri rusula wa amya yahduna an nas ila al-haq. Ini di antara. Beriman kepada Rasul adalah at-tasdiq wal iqrar membenarkan dan mengikrarkan hatinya bi anna Allah astafa min al-basari rusula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada manusia itu para utusan. Para utusan ya wa anbiya dan para nabi yahdunan nasa ilal haq yang menunjukkan manusia kepada kebenaran wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan minad dari kesesatan ketidaktahuan ilan nur kepada cahaya hidayah dan ilmu cahaya hidayah atau ilmu Allah astafi minal malaikati rusulan minan nas ya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya, memilih daripada malaikat rusulan minan nas. Ya. Seorang rasul wa minan nas dan daripada manusia. Jadi ada utusan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat, disebutkan juga rusula, manusia pun menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu ma'ruf para rasul. Disebutkan di sini Rasul wal anbiya. Apa bedanya nabi dengan rasul? Ya. Karena para pembela kebenaran ya, ya yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ada kalangan anbiya, ada kalangan rasul. Ya. Dan beriman kepada para nabi termasuk daripada beriman kepada para rasul. Tapi ada perbedaan antara rasul dengan nabi. Bisa dikatakan setiap nabi, setiap rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Ya. Yang membedakan apa? Kalau rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju ke terang benderang, dari kesesatan ya, menuju hidayah, itu berdasarkan syariat baru berdasarkan syariat baru yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ulul, ulul azmi minhum mereka mendatangkan syariat yang pada intinya syariat inti adalah sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi syariat furu'nya, cara beribadahnya itu berbeda, beda. Ini yang membedakan adalah dakwah yang dibawa oleh para rasul. Adapun para nabi, mereka adalah <clears throat> ya, seorang yang mendapatkan apa namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kebenaran, kepada kebenaran tapi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Ya. Mengikuti syariat rasul sebelumnya. Itu para nabi. Ya, yang membedakan. Ya, itulah Rasul. Ya. Rasul itu dibebankan menyampaikan syariat yang diturunkan kepada mereka ya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan sungguh telah kami utus rusulan utusan kami bil bayinati dengan bayyinah penjelasan wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan dan kita turunkan bersama mereka al-kitab, ya Al-kitab. Kalau ambiyah itu enggak. Ya. Mereka memang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat. Tapi apa? Ya, syariah sabiqahu, yaitu syariat sebelum nabinya yaitu di antara para para rasul. Di antara para rasul. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. ya. Lalu Siapakah para rasul? Adakah para rasul di kalangan para jin? Karena jin termasuk makhluk min Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah seperti manusia. Ya, jin itu e, termasuk zat ataupun makhluk yang terkena hitop taklif beribadah seperti manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allah telah menciptakan jin dia manusia jadi mereka pun seperti kita. Ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang maksiat, ada yang ahli bid'ah dan lain sebagainya. Seperti manusia. Lalu adakah e, rasul khusus di antara kaum jin? Maka di sini adalah yang mendakwahkan kepada para jin yaitu apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa namanya memperdengarkan Al-Qur'an di hadapan para jin ya. Dalam surat Al-Jin juga disebutkan Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafurun minal jinni faqalu inna sami'na al-Qur'ana ajaba. Ya. Katakanlah uhiya ilayya anna ustama'a minal jin. Diwahyukan kepadaku bahwasanya dia memperdengarkan kepada jin. Apa kata jin? Mereka mengatakan ini adalah Quran yang menakjubkan. Lalu dari kalangan para jin itu menyampaikan kepada teman-temannya, ya, menyampaikan kepada para teman-temannya. Makanya <clears throat> para jin ini, ya, yaitu e, mereka memperdengarkan kepada menyampaikan kepada teman-temannya, ya Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sarrafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadarahu qalu ansitu." Ini para jin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana jin mendengarkan pengajian. Ya. Ketika kami kumpulkan kepada kamu Muhammad nafaru minal jin katanya, satu kelompok daripada jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru situ. Mereka mendengar Al-Quran. Setelah mereka datang, mereka semuanya mengatakan diam, diam. Saling nasi temannya untuk ansitu diamlah kalian. Ya. Ini satu ayat atau beberapa ayat yang menyebutkan tentang ansitu. Falamma qudiya walau ila mihim mundirin. Ya, setelah hal itu terjadi, maka para jin itu walau ila mihim kembali ke kaum mereka mundirin sebagai peringatan. Jadi ada dai-dai di kalangan para jin, ya. Ada dai-dai di kalangan para jin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadihi yahdi ila al-haqqi wa ila siratin ila tariqin mustaqim. Ya, ini mereka. Apa kata mereka? Ya qaumana, kata jin tersebut. Wahai kaumku, Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami <clears throat> telah mendengar satu buah kitab unzila min ba'di Musa yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqul lima baina yadayhi yahdi ilal haq. Yang mana kitab tersebut membenarkan kitab Musa. Ya, membenarkan kitab Musa tersebut dan menunjukkan kebenaran dan jalan ke jalan yang lurus. Ini kisah jin yang sedang berdakwah. Ya kaum mana wahai kaumku katanya, haji buda Allahi wa minubi. Nah, apa? Ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah. Ya lakum min dzunubikum wa wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dan membebaskan kalian daripada azab yang pedih. Ini sama hukumnya mereka. Siapa mereka yang tidak mengikuti seruan Nabi Muhammad? Hukumnya apa? Wa man la yujib wa man la yujib da'allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lah min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin kata mereka. Sama hukumnya. Jin ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, ada yang maksiat, ada yang ahli bid'ah, ada yang munafik. Sama mereka seperti kita. Dalam ini faedah dalam ayat tadi ada pernah bertanya dalam ayat ini bahwasanya eh, <coughs> kenapa di dalam ayat ini jin mengatakan eh, falam mahadaru qalu ansitu falam apa namanya eh, ketika sami'na kita ba'un min ba'di Musa mereka ketika berdakwah kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa loh di mana letak Isa Apakah jin tidak mengimani adanya Nabi Isa? Ada yang bertanya demikian. Setelah Musa berarti kata jin ini adanya Nabi Nabi Muhammad. Ya, inilah perlunya perlunya kita terhadap ahli tafsir di sini. Bukan jin itu tidak mengakui adanya Nabi Isa, karena Nabi Isa eh, apa namanya datang setelah Nabi Musa kemudian baru Nabi Nabi Muhammad. Tapi jin ini mengatakan kalau mimba di inna enak, katanya qad unzila mimba Musa, diturunkan setelah Musa. Para ulama mengatakan kenapa tidak disebutkan Injil di sini ya oleh malaikat mereka menafsirkan bahwasanya hakikatnya Injil itu bagian daripada kitabnya apa e, hanya pelengkap daripada kitabnya Mu, Musa alaihissalam antara Taurat dan Injil ya Taurat dan Injil isinya kalau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu di sana terhadap hukum-hukum halal dan haram. Akan tapi Injil hanya sebagai pelengkap, ya. Sebagai pelengkap adapun hukum tetap berdasarkan hukum Taurat yang mana sekarang terkenal dengan apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru katanya. Nah, hukum-hukum halal dan haram yang di umat Nasrani tetap kembali kepada Taurat. Makanya di sini disebutkan bahwasanya karena malaikat ini apa para jin ini menyampaikan berdasarkan hukum-hukum sebelumnya, maka dia hanya menyebut Musa tidak menyebut Injil. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, itulah diantara apa namanya Lalu bilangan para rasul ada berapa? Para rasul ya, yang sahih adalah bilangannya tidak diketahui oleh manusia ya, tidak diketahui oleh manusia. Karena para rasul itu ada yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ya, ada yang tidak dikisahkan. Sebagaimana Allah berfirman apa? Wa khusus qad qasasnahum 'alaika min qablu wa lam yaqsus lam naksus 'alaik. Ya. Dan di antara para rasul itu ada yang telah kami kisahkan kepada kalian dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ada yang dikisahkan. Tapi ada juga Rasul yang tidak dikisahkan. Ini menunjukkan bahwasanya batasan hitungan Rasul itu tidak diketahui oleh manusia. Ya, tidak kita bisa tidak bisa kita meyakini bahwasanya Rasul jumlahnya sekian sekian dan sekian. Ya, sekian dan sekian. Kalau yang Rasul dalam Al-Quran, nah, mungkin bisa. Ya, yang dikisahkan dalam Al-Quran ada berapa? Yang ma'ruf ada 25 Rasul. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa Rasul itu cuma 25 gitu. Kalau yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu ada 25. Ya. Bahkan ada yang satu ayat menyebutkan langsung 18 rasul. Ya, 18 rasul. Ya, watilka ayat ayat ini dalam uh, Al-Qur'an itulah hujjah kita ataina disebutkan di sana Ibrahim, ya, ada Ishak, ada Yakub, ada Nuh, ada turunannya Dawud, Sulaiman, ada Ayub, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun dan Nabi yang ma'ruf 25 itu. Ini yang 18 disebutkan dalam satu satu ayat ya, dalam satu satu ayat. Dan yang lainnya wasab'atu albaqun dan tujuh yang lainnya adalah Adam, Idris, Wahud, Wasole, wa Badul Kifli, Su'aib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang 25 memang diceritakan dalam Al-Qur'an. Akan tapi bukan berarti apa? bahwasanya Rasul itu batasnya bilangannya adalah cuman Al-Qur'an apa cuman 20 25. Ya mungkin uh, tiga hal yang kita jelaskan tentang aliman bil malaika wal iman bil rusul wal iman bil kitab wal iman bil kitab wal bil rusul insyaallah kita selesaikan minggu depan tinggal dua perkara yaitu aliman bil yaumil akhir dan aliman bil qadari khairihi wa syarrihi setelah itu Insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ketiga Insya Allah. Karena waktu sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan apa namanya minggu depan kalau ada pertanyaan. Insya Allah bisa dipaham ya tentang aliman al malaikah wal kutub wa kalau tidak ada eh, ini udah jam 8 lebih ini jam 9 lebih eh, Insya Allah saat Tahudin sudah menunggu kita akhiri sekian ya intinya para ikhwas sekalian eh, al iman ini apa namanya menuntut kita untuk selalu belajar dan mempelajari lebih dalam nah, padahal eh, sampai para ulama banyak mereka membahas kitab-kitab ataupun buku-buku yang khusus mempelajari iman ini secara detail ya secara detail. Adapun iman yang kita sampaikan di sini adalah e, iman yang enam ini adalah secara global ya yang mana kita mengimani sesuai dengan kemampuan kita yaitu kita mengimaninya secara global karena ini adalah merupakan pilar-pilar daripada keimanan jangan sampai hati kita itu lepas daripada keimanan pada Eh, poin-poin iman tersebut sehingga bisa menjadikan eh, apa namanya pembatal-pembatal daripada keislaman karena perlu kita ketahui Islam itu atau iman itu bisa batal walaupun kita di hadapan manusia itu hukumnya adalah al-amru bidzahir hukumnya adalah apa namanya secara zahirnya tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-amru bidzahir wal amru bil bawatin. Zahirnya bagaimana? Batinnya juga bagaimana? Adapun kita menilai orang, mungkin kita anggap zahirnya dia sholat, dia zakat dan lain sebagainya, bersyahadat, dia adalah Islam. Tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia diterima Islamnya atau imannya. Itu yang mana berkaitan dengan urusan batin. Maka dari itu saya anjurkan pada kita sekalian eh, untuk senantiasa memperdalam memperdalam dan terus memperdalam apa itu makna iman terutama poin-poin iman yang enam tersebut. Yang terbanyak adalah nanti kita ketika membaca iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah dan asma wa sifatnya itu ada kaidah-kaidah bagaimana caranya. Terus iman pada takdir ya. Iman pada takdir nanti agak rumit juga ya. Iman kepada yaumil akhir itu bahasanya meliputi iman kepada setelah meninggal ataupun nanti terus kejadian-kejadian di yaumil akhir dan semua itu akan memupuk apa namanya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin belajar kita mempelajari iman, semakin terasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikatnya orang yang berislam. Hakikatnya orang yang berislam memahami apa yang di menjadi khabar Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang khair. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan lanjutkan dua iman yaitu al-iman biyomil akhir wal imanu bil qadar wal imanu bil qadar. Karena iman pada hari akhir ini perlu pembahasan khusus dan iman apalagi iman pada takdir yang mana apa namanya di sana ada sedikit penyimpangan daripada ahli bid'ah terhadap iman masalah iman tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh